ونسبه هو شيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن ابن الخضار بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي ثم الدمشقي كنيته أبو العباس مولوده ونف... مولده مولده ونشأته ونشأته ونشأته ولد يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول بحران ولما بلغ من العمر سبع سنين انتقل مع والده إلى دمشق هربا من وجه الغزاة التتار وقد نشأ في بيت علم وفقه ودين فأبوه وأجداده وإخوته وكثير من أعمامه كانوا من العلماء المشاهر منهم جده الأعلى الرابع محمد بن الخضر ومنهم عبد الحليم بن محمد بن تيم ابن تيمية وعبد الغني ابن محمد بن تيمية وجده الأدنى عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية مجد الدين مجد الدين أبو البركات صاحب التصانيف التي منها المنتقى من أحاديث الأحكام والمحرر في الفقه والمسودة والمسودة في الأصول وغيرها وغيرها وكذلك أبوه عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني وأخوه عبد الرحمن وغيرهم ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة صاحب الترجمة وقد بدأ بطلب العلم أولا على أبيه وعلماء دمشق فحفظ القرآن وهو صغير ودرس الحديث والفقه والأصول والتفسير والتفسير وعرف بالذكاء وقوة الحفظ والنجابة منذ صغره منذ صغره ثم توسع في دراسة العلوم وتبحر فيها واجتمعت فيه صفات المجتهد منذ شبابه فلم يلبث أن صار إماما يعترف له يعترف له الجهابذة يعترف له الجهابذة يعترف له الجهابذة بالعلم والفضل والإمامة قبل بلوغ ثلاثين من عمره نعم yang pertama nasabnya beliau bergelar Syekhul Islam Al-Imam nama aslinya adalah Ahmad ayahnya namanya Abdul Halim kakaknya yang pertama namanya Abdul Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Khadar bin Muhammad bin Khadar bin Ali bin Abdullah bin Intemia. Al-Harani beliau lahir Al-Harani kan beliau lahir di Haran di Dimashq kemudian beliau tinggal di Damaskus kunyatuhu kunyahnya adalah Abdul Abbas meskipun beliau tidak punya anak karena beliau hingga meninggal tidak menikah <clears throat> Mauliduhu wa nas'atuhu lahir kelahiran beliau dan pertumbuhan beliau. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 10 bulan Rabiul Awal di Haran tahun 661 Hijriah. Walama dan ketika <clears throat> balagha minal umri beliau berumur tujuh tahun intakola maka beliau berpindah bersama ayahnya ke Damaskus harapan karena lari dari Minwajil Ghazah Al-Tata <clears throat> melarikan diri dari wajah orang-orang yang orang-orang Tartar yang Al-Ghazah yang memerangi kaum muslimin <clears throat> karena keadaan secara keamanan sudah tidak lagi memungkinkan kemudian dia hijrah atau pindah ke Damaskus Wakat nasya'a dan dia tumbuh di bait ilmin di rumah yang penuh dengan ilmu, fikih dan agama. Buktinya bapaknya dan kakek-kakeknya serta saudara-saudaranya Wakasir bin Akmamihim dan banyak dari paman-paman beliau adalah ulama-ulama yang terkenal. Di antaranya adalah Jadu Al-A'la, ya, kakek beliau yang yang atas yaitu yang keempat Muhammad bin Khadr. Di antaranya yang lain adalah Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyah dan Abdul Ghani bin Muhammad bin Taimiyah. Demikian pula Jadu Al-Adna, kakek beliau yang bawah yaitu kakek beliau yang pertama Abdul Halim Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah yang bergelar Majduddin punyanya Abdul Barokat adalah Sohibul Tasonib pemilik atau penulis banyak buku di antaranya adalah Al-Muntaqa min Ahadisil Ahkam yang disarah Al-Imam Syaukani dengan judul Nailul Auta. Nah, Imam Syaukani itu mensarah kitab karya kakeknya Rasul Islam Majuddin nah. Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan sebutan Majid Ibnu Taimiyah banyak orang salah paham dikira muntaka muntaka itu karyanya Syekhul Taimiyah karya kakeknya Syekhul Taimiyah yaitu Majid Ibnu Taimiyah Dalaki al-muharrar dalam ilmu fikih dan al-muswaddah dalam ilmu usul fikih dan yang, lain, dan yang lainnya. Demikian pula ayah beliau Abdul Halim bin Abdul Salam al-Harani dan saudara beliau, saudara kandung beliau Abdurrahman dan yang lainnya. Maka dalam biah, maka dalam lingkungan yang ilmiah ini yang sangat kondusif ini, yang salihah ini sangat, sangat cocok sangat baik atau sangat kondusif karena nas atau sahibut tarjana ya, tumbuhnya pertumbuhan pemilik biografi ini Lokat baca dan beliau memulai menuntut ilmu awalan pertama kali kepada ayah beliau dan ulama-ulama Damaskus. Beliau telah menyelesaikan hafalan Quran beliau wawasahir ketika beliau ya, masih kecil, belum dewasa dan beliau belajar hadis, fikih, usul fikih dan tafsir. Wa urifa dan beliau dikenal dengan zakat cerdas, kuatil hibs uh, eh, hafalan yang kuat, wanajabah dan kecerdasan, mengdusirarihi ketika sejak kecil. Sumatawa saat kemudian beliau uh, <clears throat> berluas-luas berdalam-dalam fitrah setelah ulum untuk mengkaji berbagai ilmu watabahara ada kata-kata bahar melaut ya, maksudnya mendalami sedalam-dalamnya dalam berbagai ilmu sehingga istama'at fihi terkumpul pada diri beliau syarat-syarat mustahid mundu syababihi ketika beliau tidak syabab sebelum 40 tahun syabab berakhir usia 40 tahun <clears throat> ini tepatnya 30 tahun nanti falam yalbas maka tidaklah lama Ansar sehingga jadilah beliau imaman seorang imam ya tariflah yang diakui oleh al jahabidah para tokoh-tokoh besar diakui oleh para ulama-ulama besar fil ilmi wal fadli wal imamah diakui ilmunya diakui al fadl kelebihannya wal imamah dan keimamannya dalam agama itu qabla bulu asalasin min umri belum beliau sampai usia 30 tahun dari umur kamu masih syabab terus intajul ilmi wa majali ta'lifi wal wal intajul ilmi faqad tarka syaikul li ummati durasan dokman raminan la yazalul ulama'u wal bakhithuna yanhiluna minhu muayyanan ma'inan safiyan ma'inan safiyan <clears throat> tawaffarat minhu al-ana al-mujalladatu al-mujalladatu al-mujalladatu al-kathiratu minal mu'allafati wal mu'allafat minal mu'allafati wal rasaili wal fatawa wal masaili wa ghairiha hadza minal matbu'i fama baqiya majhulan aw maknuzan fi al fi alamil mahdhu maktutati kasirun walam yatruk walam yatruki syaihu majalan min majaladil ilmi wal ma'rifatil lati tanfa'ul ummatan wa tahlilu islama illa kutiba fihi wa ashama illa kataba illa kataba fihi wa ashama bijidaratir wa itqanin wa tilka hus husnatun Kalama hmm? tu tujadu illa indal ibar iba paratin nawadiri fitarki palak falakat syahid falakat syahidalahu akranuhu wa asatidatuhu wa talamiduhu wa khusumuhu bisa adil itilai itilai itilai wa roti al ilmi fa idza takallama fi ilmi min ulumil awfanin min al fununi dan sami'u annahu la yutqinu ghayrahu wa dzalika li iskamihi lahu tabharu wa tatahhurihi sirihi fihi wa inna al ala mu'allifatihi mu'allafat mu'allafatihi wa intajihi walarihi arifi bimakan bimakana ya'maluhu fi hayatihi min aljihadi biljadi bil wal dhabbi wal dhabbi anid dini wal ibadati wal dzikri liya liya juba layak layak juba layak jabu layak jabu kullal ajabi min barakati waktihi wa quwwati tahammulihi wa jalbihi wajil bihi wa subhana man manahu tilkal mawahiba ya. intajahu al ilmi produksi ilmiah beliau atau karya ilmiah beliau. Ya. Wafi majali taklif dan dalam bidang taklif penulisan buku wal intaj ala ilmi dan karya ilmiah ya. Fakat tarka syekh maka syekh telah meninggalkan untuk umat Islam turasan warisan dokman yang besar, saminan yang bernilai. Layan yazalul ulama tidak antinti para ulama wal baitun dan para peneliti yang hiluna minhu mainan sofia. Nah, aslinya itu minum darinya mainan mata air sofia yang jernih. Bahasa bebasnya ya nah, tidak antinti para ulama dan para peneliti mengambil manfaat darinya. Tawafarat minhu sudah lengkap darinya Al-an sekarang ini al kasih kathira berjilid-jilid yang banyak minal mu'alafat dari buku ya, warosail dan buku berupa risalah yang kecil-kecil yang tipis-tipis wal fatawa samping fatawa wal masail dan e, masail semacam rosail membahas satu masalah e, beberapa halaman dan yang lainnya. Hada minal matbu ini yang tercetak. Wa mabaqiya dan yang tersisa majhulan tidak dikenali atau maknuzan atau tersimpan di alam maktutat manuskrip kafirun masih banyak lah yang belum naik cetak itu masih banyak lagi dan di antara kelebihan beliau walamnya tokus syekh dan syekh tidaklah membi membiarkan majalan satu bidang min majalatul ilmi dari bidang-bidang ilmu wal ma'rifati dan pengetahuan yang tanfaan ummah yang bermanfaat bagi umat wa takhtumul islam dan melayani Islam mendukung Islam kecuali beliau menulis di sana hampir semua bidang keilmuan beliau punya karya hadis tafsir usul tafsir dan semuanya wa ashama dan beliau ikut berperan serta bijadaratin wa itqanin dan anehnya semuanya adalah jadarat dengan penuh ke, kekuatan wa itqanin dan penuh e, ketelitian bukan kemudian asal jamak asal mengumpulkan namun e, <clears throat> namun satu hal yang bagus watil kal khoslatun dan itu adalah satu hal kalama yang jarang-jarang tujuh ditemukan illa kecuali indal abakirah nah, kecuali pada diri orang-orang yang jenius yang orang jenius itu nawadir adalah orang yang langka-langka fitarikh dalam sejarah walakat syahid dan sungguh mengakui memberi pengakuan pada beliau akronuhu teman-teman beliau wa asatidatuhu dan guru-guru beliau murid-murid beliau bahkan khusumuhu musuh-musuh beliau semua mereka mengakui bisa adil itelah kalau beliau itu adalah luas mutolaahnya luas yang diketahuinya dari bacaan-bacaan bacaan-bacaan yang diketahuinya wa ilmi dan banyak ilmunya Buktinya faida takalama fi ilmin minal ulum maka jika beliau berbicara tentang satu ilmu au fanin minal funun atau salah satu cabang ilmu maka dhanna sami maka yang mendengar itu dhanna mengira bahwasanya beliau tidaklah mumpuni eh, gairahu pada ilmu yang lain. Ketika beliau bicara nahwu maka orang yang dengar itu seakan-akan beliau adalah pakar nahwu saja ketika beliau bicara fikih maka seakan-akan ketika itu beliau itu cuma nekuni fikih saja orang yang ketika beliau uh, bicara tentang tafsir orang mengira seakan-akan yang digeluti beliau itu tiap hari cuma tafsir saja karena yang luar, luar biasa penjelasannya layutkin ghairahu wadzalika dan itu kami hilahu karena ketelitian beliau terhadap ilmu tersebut watabah watabahurihi fihi dan mendalamnya ilmu beliau eh, mendalamnya beliau fihi dalam ilmu itu maka inal mutalek sebenarnya orang yang mentelaah ala mu'alafatihi karya-karya beliau wa intajihi dan karya karya beliau wal arif dan orang yang mengetahui bimakana maluhu dengan apa yang beliau lakukan fi hayati ketika hidup beliau berupa jihad beliau di jihad dengan tangan dan lisan wazabi dan membela anidin agama dan bagaimana ibadah beliau, zikir beliau layak jabu. Sungguh akan terheran-heran, terkagum-kagum, kulal ajabi, seheran-herannya, sekagum-kagumnya. Min barakati ilmihi, min barakati waktu. Sungguh waktunya adalah waktu yang berkah. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Wa kuwati tahamulihi dan betapa kuat kesabaran beliau wajildi dan kesabaran beliau maka masuci Allah zat yang manahahu telah mengkaruniai beliau tilkal mawahib karunia-karunia itu hmm, atau jihadu wa difa'uhu an islami al-kasir minan yajhalu al-jawanib al amaliyata min hayati syekhi fa innahum arafuhu aliman wa mu'al aliman wa mu'allifan wa muftiyan min min halal min hilal muallafatihi al muntashirati ma ما أن ما أن له مواقف مشهودة مشهودة مشهودة في مجالة في مجالة أخرى أدي أديدة أديدة أديدة أسهم فيها إسهاما قويا في نصرة في نصرة الإسلام وإزة وإزة المسلمين فمن ذلك جهاد فمن ذلك جهاد جهاده بسيفه وتفريده وتحريضه وتحريضه المسلمين على القتال بالقول والعمل فقد كان يجول بسيفه في ساحة الوغى في ساعة الوغى مع مع أعظم الفرسان السجعان والذين شاهدوه شاهدوه شاهدوه في القتال أثناء أثناء فتح أكا أجبوا من أجبوا من شجاعته وفتكه بالعدو أما أما جهاده بالقلم واللسان فإنه رحمه الله وقف أمام أعداء الإسلام من أصحاب الملل والنهل والمهل مهل والنهل والفرق والنهل والفرق والنهل والفرق والمذاهب الباطلة والبدع والبدع والبدع كتو كتود السامخ بالمنازع bil munazara بالمناظرات حينا وب- وبالردود أحيانا حتى ف- حتى فند fannada حتى حتى فند سبحات سبحاتهم subuhatihim سبحاتهم ورد ال- ورد الكثير من ك- waraddal katsira ورد الكثير من faqad tasadda lil falasifati wal batiniyati min saw min sufiyati wa isma sufiyatin wa isma min sufiyatin wa ismailiyatin wa nus wa nasiriyatin wa nasiriyatin wa siwa wa siwahum kama tasadda lirawakidi wal mala wal malahidati mulahidati wa mulahidati wa wa fanada subuhat subuhatin شبهة أهل البدع التي تقام حول تقام تقام حول حول المشاهد والقبور ونحوها كما تصدى للجهمية والمؤتزلة وناقش المتكلمين وناقش وناقش المتكلمين والأشاعرة والمت... والأشاعرة والأشاعرة والمطلع على هذا الجانب من حياة الشيخ يكاد يجد يجزم يجزم يجزم بأنه لم يبقى له من وقته من وقته فقط فضلة فقد هرب فقد هرب وطرد وأوذي وسجن وسجن مرات مرات في سبيل الله وقد وافت وقد وافته منيته منيته منيته مسجونا fi sajnil ati fi sajnil ati bi Dimasqo. Wala tazahalu bihamdillah uh, rududu rududu syekhi silahan fa'alan fa'alan didda didda a'da'il haqqi wal mubtilina li'annaha innama tastanidu tastanidu ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wa salafi وهدي وعلى salafi وهذه السلف الصالح مع قوة الاستنباط وقوة الاستدلال والاحتجاج الشرعي والعقل وسعة العلم التي وهبها الله له Ya. Jihad beliau dan pembelaan beliau untuk Islam. Al-Kasir minan nas banyak orang ya jahalu tidak mengetahui sisi-sisi amaliyah sisi-sisi amal dari kehidupan syekh. Fa'inau maka banyak orang mengenal syekh Aliman ada seorang yang alim Mu'alifan penulis Muftian seorang mufti Min khilal melalui mu'alafatihi karya-karya beliau yang tersebar Ma'a'an nalahu padahal beliau memiliki mawakif Sikap-sikap yang masyudah Yang diakui di majalah dan ukhra dalam bidang-bidang yang lain Adidatin yang banyak Ashama beliau berperan serta di bidang-bidang itu ishaman kawian dengan e, peran serta yang kuat finus rotil Islam untuk menolong Islam dan untuk kemuliaan kaum muslimin. Di antaranya adalah beliau berjihad dengan pedang memerangi Tartar. Hmm. Watahridu itu dan beliau adalah orang yang me menyemangati kaum muslimin mengompor-ngompori kaum muslimin al kita untuk berperang melawan Tartar. Maka beliau berjihad dan mengompor ngompor kaum muslimin bil kauli wal amal dengan kata-kata dan dengan tindakan. Fakat julu bisa isihi dan beliau berputar-putar dengan pedang beliau bisa sahatil waha di medan perang. Ma'a'dhamil farsan asyaja'an menghadapi para penunggang penunggang kuda yang agam yang lihai yang piawai yang asajaan yang pemberani atau itu sifat untuk beliau agamil farsan wasyajaan dan menunggang kuda yang sangat pintar asyajaan dan pemberani Waladina syahaduhu dan orang yang menyaksikan beliau fikital dalam peperangan asnak pada saat penaklukan kota atau daerah Uka ajibu tentu akan terheran-heran min terhadap keberanian beliau wafatkihi dan serangan beliau bila adui terhadap musuh bukan bukan pintar bicara beliau di medan perang pun seorang yang gagah perkasa bukan yang gagah perkasa dalam tulisan dia juga dalam medan perang juga seorang yang luar biasa amat jadu bil kolam adapun jihad beliau dengan pena dan lisan maka sunya rahimullah beliau wakofa menghadapi <coughs> berdiri <coughs> di hadapan ada ah, Islam musuh-musuh Islam dari penganut berbagai al-milal jamak dari milah agama penihar ya, aliran wal firq dan ya, aliran wal madahib dan Ah, mazhab yang batilah batil wal bidah dan bid'ah di samir bagikan gunung asamir yang kokoh bimunabarat dengan perdebatan hinan pada satu ketika lebih rudut dan bantahan ahyanan ketika yang lain kata sehingga fanada beliau hancurkan subuh hatihin semua subat-subat mereka waroda dan beliau kembalikan al kathir banyak min kaidihim dari tipu daya mereka alhamdulillah Fakat tasodda maka beliau tasodda menghadapi falasifah uh, eh, batiniyah <clears throat> baik yang namanya batiniah yang namanya sufia, ya. batiniah itu orang yang menganggap bahasanya dalam Quran itu ada sisi zahir, ada sisi batin sisi <clears throat> zahirnya itulah yang untuk ini eh, dan sisi batinnya itulah mereka yang menentukan <clears throat> ini maksud hadisnya demikian secara batinnya secara uh, maksud ayat demikian zahirnya mengatakan demikian batinnya itu maksudnya demikian ini yang punya pemahaman semacam ini adalah sufi ya sufi punya berarti ya, mengandung ajaran batini ya makna ayat secara dohirnya demikian namun makna batinnya demikian itu makna yang mereka buat sendiri wa Ismailiyah nah, demikian juga Ismailiyah Nasiriyah ini semua punya paham batiniyah ini Rafidah ekstrim Ismailiyah Nasiriyah wasiwahum dan selain mereka kama tasadda sebagaimana beliau menghadapi rawafid rafidah wal mulahidah orang-orang mulhid ah, mulahidah itu dari kata-kata mulhid mulhid itu maknanya banyak bisa ateis bisa sesat gitu aja mungkin yang makna yang tepatnya mungkin mulahidah sesat gitu aja ada dan beliau hancurkan subuhati ahli bidah, subuhat-subuhat ahli bid'ah, alat itu kamu yang berbagi bid'ah yang diadakan di sekeliling masyahid hmm. di sekeliling masyahid masyahid itu kuburan yang ramai untuk uh, untuk diziarahi wal kubur dan kubur secara umum wanah wihad dan semacamnya bagaimana pasal dalam menghadapi jahmiyah mu'tazilah kosa dan beliau membantah mutakalimin ahlul kalam wa asyairah dan ahlul faham asyari wal dan orang yang mentelaah ala hadad <coughs> ala hadal janib sisi ini min hayati syekh dari kehidupan syekh yakadu hampir-hampir ya juzimu menegaskan di sesungguhnya lamnya bekolahu tidaklah kita sisa bagi beliau min waktihi dari waktu beliau fatlatun yang sia-sia dari melihat semua kegiatan beliau maka orang akan berkesimpulan semua waktu beliau itu manfaat Fakat huriba maka beliau diperangi, waturida dan diusir, waudia dan disakiti, wasujina dipenjara, penjara, meratin berkali-kali di jalan Allah. Bahkan wafat humaniyatuhu datang pada beliau, maniyatu kematian beliau, ajal beliau, Mas Junan ketika beliau di penjara. Tepatnya fi sijnil qal'ah di penjara qal'ah yang ada di Damaskus. Dan penjara qal'ah ini sampai sekarang masih ada dan termasuk orang yang pernah menetap di sana Syekh Al-Albani. Dan qal'ah ini masih ada sampai sekarang. Wala tazal dan tidaklah henti bihamdillah rududu syekh bantan bantan syekh Syekhul Islam adalah silahan adalah senjata fa'alan yang sangat efektif untuk tidak menghadapi musuh-musuh kebenaran wal mubtilin dan ahlul batin Liana karena rudud-rudud tersebut hanyalah tersandar bersandar pada kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk salafus saleh. Ma'akuatil istimbat nah, ditambah uh, istimbat pengambilan hukum yang kesimpulan hukum yang sangat kuat kuatil istidlal dan pendalilan yang sangat bagus wal ihtijaj dan um, berhujah asyari dengan syariat wal akli dan dengan logika wasaatil ilmi dan luasnya ilmu yang Allah berikan kepadanya وأكثر المذاهب الهدامة التي رجت اليوم بين المسلمين هي امتداد لتلك الفرق والمذاهب التي تصدى لها الشيخ وأمثاله من سلفنا الصالح لذلك ينبغي لدعاة المسلمين ألا يغفلوا هذه الناحية يستفيدوا مما سبقهم به سلفنا الصالح walastu mubalighan hina ma aqulu innahu la tazalu kutubu syekhi wa rududuhu hiya aqwa silahin litasadda li hadhil firaqid dallati wal madahibil haddamati allati rajat wa bada'at takhruju a'naquha al-yawma min jadidin walati hiya imtidadun lil madi lakin minha tilkallati تزيت بأزياء العصر وغيرت أسماءها فقط مثل بأسية والاشتراكية والقومية والديانية والبهائية وسواها من الفرق والمذاهب ومنها ما بقي على شعاره القديم كالشيعة والرافضة والنصيرية وإسماعيلية والخوارج ونحو ذلك wa akthar dan mayoritas ya, isma-isma atau paham-paham adalah al-hadamah yang merusak alat rojat yang harus manis al pada hari ini di tengah-tengah kaum muslimin adalah intidadun perpanjangan tangan litil kalfirok atau kelanjutan dari firqah-firqah dan isma-isma yang tasodalaha dihadapi oleh syekh Syekhul Islam dan semisalnya dari pendahulu kita yang ter, yang baik. Oleh karena itu yang beri seyogyanya lidu'atil muslimin untuk para dai yang musleh yang tidak memperbaiki masyarakat Allah yang hulu untuk tidak lalai melalaikan hadin nahiyata sisi ini. Liastafidu yaitu supaya mereka hendaknya mengambil faedah dari apa yang didalui oleh pendahulu mereka. Apa yang telah di dengan mentelaah kitab-kitab uh, Syekhul Islam dan semacamnya. Walastu kata Syekh Nasir al-Aqal dan tidaklah aku berlebihan hinama akul ketika aku katakan innahu la tazalus tidak henti bukunya Syekhul Islam dan bantan-bantan beliau adalah akwa silahin ada senjata yang paling kuat ditasodda untuk menghadapi firqah-firqah yang sesat ini dan isma-isma yang merusak ini alati rojat yang laris manis wabadaat dan mulai mengeluarkan atau mulai keluar aknakuha eh, leher mereka kalian eh, pada hari ini menjadi din lagi walati yang firok-firok firqah-firqah yang merupakan intidadun perpanjangan minal madi dari firqah yang muncul di masa silam. Lakin akan tetapi min hadi antara firqah-firqah itu ada firqah-firqah yang terzayat berbaju bi asyail asri dengan baju e, modern. Wa dan mengubah nama nama mereka fakat saja. Macam Pak Siyah itu ya, uh, sekuler uh, murni sosialis sekuler dulu di masanya Saddam di Irak ya dan <clears throat> sosialisme wal qaumiyah nasionalisme Qadianiyah untuk Ahmadiyah Bahaiyah Bahai nama dari India juga wasiwaha minal firaki wal madahibi dan yang lain-lain minal firak yaitu firqa-firqa dan faham-faham peminha dan diantaranya adalah ada yang mabakia tetap dengan syiar dengan slogannya yang dulu yaitu syiah, rafidah dengan nama yang dulu Nasiriyah, Ismailiyah, Khawarij dan lain-lain khisaluhu sifat-sifat beliau bil idafati ila mashtahara bihi hadzal imamu min al ilmi wal fiqhi fid dini wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkari faqad wahabahu Allahu khisalan hamidatan ishtahara biha wa syahida biha an-nasu fakana sakhiyan kariman yu'athirul muhtajina ala nafsihi fi ta'ami wal libasi wa ghairihima wa kana katsirul ibadati wa dzikri wa qiraatil qur'ani wa kana wara'an zahidan la yakadu yamliku syai'an min mata'id dunya siwa daruriyati wa hadha masyhurun anhu inda ahli zamanihi hatta baina ammatin nasi wa kana fi hayatihi wa libasihi wa muamalatihi ma'al akharina fama kana yalbasul fakhira wal radi'a min libasi wala yatakallafu li ahadin yalqahu washtahara aidan fil mahabati wal quwwati fil haqqi fakanat lahu haibatun azimatun inda salafini wal ulama'i wa ammatin nasi Fakulu man ra'ahu ahabbahu wahabahu wahtaramahu ilaman ilaman saytara alaihimul hasadu min asabil ahwa'i wa nahwihim. Kama urifa bisabri wa kuatil ihtimali fi sabilillahi wa kana za farasatin wa kana mustajabat da'wati wa lahu karamatun masyudatun rahimallahu rahmatan wasi'atan wa askanahu fasiha jinanihi sifat-sifat beliau bil idofah di samping mastahara apa yang terkenal eh, bihi hadal imam eh, imam ini atau ulama ini terkenal minal ilmi dalam hal ilmu fikih dan pemahaman agama dan amar ma'ruf nahi mungkar Fakat maka sungguh Allah telah memberikan padanya khisalan hamidatan sifat-sifat yang terpuji yang beliau terkenal dengannya wasyahidalau dan diakui oleh banyak orang. Fakana sakhian beliau adalah seorang yang dermawan, kariman, seorang yang pemurah, yu'asir mengutamakan orang-orang yang membutuhkan ala nafsi daripada diri beliau sendiri. Fitoam dalam masalah makanan dan pakaian dan yang lainnya. Wakana dan beliau adalah kasirul ibadah, seorang yang sering beribadah beliau hingga subuh tidak subuh Di antaranya adalah maka beliau berpikir ketika subuh sampai matahari terbit setiap hari yang beliau lakukan dan beliau bahkan katakan kepada muridnya Ibnu Qayyim sungguh jika aku e, tidak melakukan ini maka seharian aku kehilangan kekuatanku di antara kegiatan rutinitas beliau ya, pada subuh sampai matahari terbit itu beliau tetap tetap duduk di musolanya dan berpikir dan ya, berzikir dan kata beliau inilah kunci kekuatan sehari dengan ini kalau aku ndak begini pagi itu ndak nggak nggak beraktivitas berzikir saya nggak lemes nggak punya kekuatan seharian lemes kan nggak zikir tak lemes kalau banyak zikir maka kafiral ibadah beliau ada seorang yang sangat banyak beribadah ya, berzikir berzikir dan baca Quran itu ada seorang yang warak seorang yang zuhud layakatu hampir-hampir tidaklah beliau memiliki sean sedikit pun dari kesenangan dunia siwa adoriat kecuali eh, yang merupakan kebutuhan pokok wah ada masyhur dan itu terkenal indah ahli ini, di tengah-tengah orang-orang yang sejaman dengan beliau hatta sampai-sampai baina amatin nas di tengah-tengah masyarakat umum dan beliau adalah seorang yang mutawati antawadu fi hayatihi dalam penampilan beliau walibasi pakaian beliau dan dalam interaksi beliau ma'al akhirin bersama orang lain tidaklah beliau yalbas memakai al-fakhir pakaian yang sangat mewah walau radik namun beliau juga tidak memakai pakaian yang jelek minalibas dari pakaian tengah-tengah seperti pakaian yang suka beliau pakai karena fakir itu pakaian suhrah Jelek juga pakaian suhrah hmm. Pakaian yang mengundang popularitas Pakaian yang terlalu mahal Demikian juga pakaian yang terlalu jelek Pakaian yang benar adalah pakaian yang sama dengan yang lainnya Wajar sebagaimana yang lain Itu yang benar dalam berpakaian Layak lafu bila tidaklah eh, memaksa-maksakan diri atau basa-basi eh, li ahadin yalqahu kepada seorang yang beliau temui Wastahara dan beliau aid, terkenal aid dan juga bil mahabah karismatik wal kuwah fil haq dan kencang dalam kebenaran maka anak maka beliau memiliki haibah azimah karisma yang luar biasa ingda salatin di hadapan para penguasa di hadapan para ulama yang lain dan di hadapan orang-orang awam. Fakuluman ro'ahu, maka setiap orang yang melihat beliau, maka akan langsung ahabahu, mencintai beliau, wahabahu dan e, segan terhadap beliau, wah mahu dan menghormati beliau. Padahal baru ketemu sekali. Ila kecuali orang yang sabar alaihim dikuasai oleh al satu rasa dengki, yaitu ashabil ahwa, e, saibul hawa saibul hawa sama dengan ahlul bidah wanahyun dan semacam semacam mereka kama urifas bagaimana beliau terkenal bisa beri seorang yang bersabar wa kuatil ihtimal dan kuat uh, ihtimal ihtimalnya sabar juga bisa bila di jalan Allah di antara kelebihan beliau beliau adalah zafarosatin seorang yang punya firasat yang kuat maka mustajab dakwati ketika seorang yang mustajab doanya ya, berdoa maka segera Allah kabulkan walau karomatun masudatun dan karomah eh, dan mustajab doa itu termasuk karomah Walau dan beliau punya karomah-karomah yang lain yang diakui semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menempatkannya di surga yang luas asrihi Lakot Asa al mu'alifu rahimallah fi asrin kasurat fihil bid'u wa dulalatu wa sadat katsirun minal madzahibil batilati wastah uh, wastafhalat as-subuhatu wa intasara al-jahlu wa ta'assubu wa taqlidul a'ma wa rusiyat biladul muslimina min kibali tatari wa salibiyina al-ifranj ونجد صورة عصره جلية واضحة من خلال مؤلفاته التي بين أيدينا لأنه ثم بأجل أمور المسلمين وأخطرها وساهم في علاجها بقلمه ولسانه ويده فالمتعامل في مؤلفات الشيخ يجد الصورة التالية لعصره كثرة kasratal bid'ah wa syirkiyati khasatan haul al-kuburi wal masyahidi wal mazarati al mas'umati wa i'tiqadatil batilati fil ahya'i wal mauta wa annahum yanfa'una wa yaduruna wa yud'auna min dunillahi intisharal falsafati wal ilhadi wal jadali haymanat at-tasawufi wa turqi sufiyati ad-dallati على العامة من الناس فمن ثم انتصر المذاهب والآراء الباطنية توغل الرافض في أمور المسلمين ونشرهم للبدع والشرقيات وتثبيتهم للناس عن الجهاد ومشاعدتهم لتطار أعداء المسلمين وأخيرا نلاحظ تقوي أهل السنة والجماعة بالشيخ وحفظه لعزائمه مما كان له الأثر الحميد على المسلمين إلى اليوم في التصدي للبدع والمنكرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للأئمة المسلمين وعامته وقد وقف الشيخ رحمه الله في عصره إزاء هذه الانحرافات موقفا مشهودا آمرا وناهيا وناصحا ومبينا حتى أصلح الله على يديه الكثير من الأوضاع المسلمين ونصر بالسنة وأهلها والحمد لله ما صفلية Lafat Aisyah sungguh hidup Al-Mu'alib penulis di asrin di satu masa kasurat banyak di di masa itu berbagai bid'ah dan kesesatan wasadat dan berkuasa maksudnya ya, tersebar luas tidak bisa ada isu di berkuasa sayyid berkuasa artinya tersebar luas kafir minal mazahid batilah banyak dari berbagai sistem yang batil wastah wastah halat wastah halat dan parah asubuhat berbagai bentuk subuhat sangat parah artinya menyebar luas sampai kemana-mana dan eh, wang tasyawal jahlu dan tersebarlah kebodohan tentang agama dan ta'asub madhab hmm, taklid akma dan ya, taklid buta terhadap madhab itu keadaan kaum muslimin di sisi lain huziat biladul muslimin kaum muslimin pun diperangi negeri-negeri kaum muslimin diperangi oleh min kibali Tatar oleh pihak Tatar wa solibiyin dan pasuk eh, dan tentara dan orang-orang Nasrani orang salib di masa beliau al ifronja orang-orang Eropa Wanajidu dan kita dapatkan surat asrihi gambaran atau potret masa beliau jeliatan jelas wadiatan jelas min khilal melalui tulis e, buku-buku uh, beliau alat tibayna aidina yang ada di hadapan kita di anak karena beliau ihtama perhatian diajali umurul muslimin dengan urusan kaum muslimin yang paling penting wa akhbar dan yang paling penting wasahama dan beliau berperan serta fi jihah untuk mengobatinya dengan pena beliau, lisan beliau, dan tangan beliau. Fal muta'amil maka orang yang merenungi merenungi fi mu'alafati syekh karya-karya beliau yajid akan dapatkan gambaran berikut ini di asli untuk masa beliau. Banyaknya bid'ah dan kesyirikan lebih-lebih kesyirikan eh, di sekeliling kubur, masyahid ya, kubur wa mazarat Eh, kubur-kubur yang diziarahi eh, almas umah yang palsu hmm, sampai-sampai yang palsu itu cuma, nah, dikatakan ini adalah kubur fulan padahal tidak ada buktinya nah, ini kuburnya Husain di Mesir palsu kuburnya Zainab di Mesir dusta orang ramai mengunjungi dan berbagai tempat yang lain banyak kuburan-kuburan palsu boleh jadi mungkin cuma asal orang buat gundukan terus orang buat berita palsu nah, kuncinya dengan berita palsu ini kuburan bulan dan terus bikin cerita palsu lu kok bisa di sini nah, maka dikarang cerita kemudian orang pada datang dan buat cerita palsu orang yang datang ke sini nanti terus banyak yang berhasil bulan bulan bulan bulan nah, akhirnya banyak yang mengunjungi waktu koda dan keyakinan-keyakinan yang batil tentang orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Wali-wali yang masih hidup itu uh, <coughs> dianggap yan yan pak wayadur Uh, oh, meskipun walinya berada di sana, orang yang di sini pun ngerasani walinya nggak nggak berani. Nanti kalau ngerasani wali padahal walinya di uh, daerah yang jauh takut Nih, Eh, tempat yang menyimpang tentang fil ahya untuk orang yang hidup demikian juga ulama tentang orang yang sudah mati wali yang sudah mati pun demikian wali yang hidup wali yang mati semua ya, dikumpulkan bahkan dan mereka ini para wali yang baik yang hidup ataupun yang mati itu ian taun bisa memberikan manfaat turun dan bisa memberi kesusahan bahkan juga auna diseru didoai mintunya selain Allah tak sekarang filsafat wa ilhat dan e, penyimpangan wal jadal dan kesesatan wal jadal dan debat Haimanah berkuasanya tasawuf atau bahasa kerennya hikumuni apa pak kita diterjemahkan dengan hikumuni berkuasanya tasawuf ya, ya hikumuni kan berkuasa kan? Berkuasanya tasawuf, waktu sufiyah dan torekoh-torekoh sufi adalah yang sesat menguasai ammah minan nasi. Umumnya orang-orang awam. Wamin sama maka di sana tersebarlah madahib, paham-paham, wal arak dan e, pendapat-pendapat pendapat-pendapat batiniyah. Karena sufi itu e, mengajarkan punya ajaran batiniyah. Tawaghal al-Ghafid dan uh, ber, uh, banyaknya peran orang-orang Rafidah fi umuril muslimin untuk mengatur urusan kaum muslimin. Wanasrahum dan mereka menyebarluaskan berbagai bentuk bid'ah dan kesyirikan. Watafbitahum dan mereka mengendor-endori linas banyak orang anil jihad untuk berjihad nah, apa yang dilakukan oleh Rafidah sama dengan orang-orang sufi yaitu ngendon-ngendoni orang nah, mengendor ngendorkan semangat orang untuk jihad melawan Tartar karena apa? Karena mereka musa tuh di Tartar Ini adalah bahkan mereka itu membantu orang Tartar nah, ingat eh, banjir darah di Baghdad masa silam adalah kerjasama antara Eh, seorang Rafidi eh, dan pasukan Tarta sehingga barat eh, Baghdad banjir darah bisa masuk ke Baghdad yang merupakan ibu kota Daulah Islamiyah ketika itu tidak lain dan tidak bukan karena kunci pokoknya adalah dari seorang Rafidi maka ini satu hal yang menjadi pelajaran bersama bahasanya ma'ruf orang rafidah itu punya konspirasi gelap dengan orang-orang kafir maka ada rafidah kok ribut sama orang kafir tuh sandiwara yuk sandiwara itu bohong-bohongan ya. Iran ribut sama nah, sama Yahudi ya, itu cuma itu sudah main mata di belakang nah, Iran ribut sama Amerika itu bohong-bohongan cuma dramatisir untuk cari nama Makhluk mereka itu punya main mata dengan orang kafir dan musuh mereka itu adalah ahli sunnah Adail muslimin musuh kaum muslimin akhiran dan dan pada akhirnya nulahid kita lihat taqawi menguatnya ahlu sunnah wal jamaah share dengan sebab syekh Ibn Taimiyah wahabzi dan karena beliau memotivasi diazamihim tekad semangat ahlu sunnah memakan alu asar suatu hal yang memiliki pengaruh alhamid yang terpuji ala muslimin bagi kaum muslimin dan pengaruh itu ialah yaum sampai hari ini yaitu ya, fitasodi berani untuk menghadapi berbagai bentuk bid'ah dan kemungkaran dan amar ma'ruf nahi mungkar memberikan nasihat kepada penguasa kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Waktu waqafa sungguh Syekh telah berdiri menghadap di asri di zamannya Iza menghadapi hadil inhirafat penyimpangan-penyimpangan ini mau kifan masyudan sikap-sikap yang diakui. Belum memerintahkan, melarang, menasihati, menjelaskan sehingga Allah perbaiki melalui tangan beliau al kafir banyak dari audha keadaan kaum muslimin dan Allah uh, Allah tolong dengan beliau sunnah dan ahlu sunnah walhamdulillah akhir wafatuhu inna min alamatil khairi li rajuli asalihi wa qabulihi ladai al muslimina eh, ihsasahum bifaktihi hina yamutu لذلك كان السلف يعدون كثرة المصلين على جنازة الرجل من علامات الخير والقبول له لذلك قال الإمام أحمد قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم يوم الجنائز جنائز أي أن أئمة السنة يفقدهم الناس إذا ماتوا ويكونون آه، أكثر المشيئين يوم يموتون laqad syahidal waqi'u fi dzalika fama sami'a nasu bi misli janazatai al imamain ah Ahmad bin Ahmad bin Hambalin wa Ahmad bin Taimiyah hina mata min kasrati man syayya'ahuma wa kharaja ma'a janazati kullin minhuma wa shalla ma fal muslimuna hum syuhada'ullahi fi ardhihi qad waqa'a eh, hadza wa qad wufiya syekh rahimallah wa huwa masjunun fi sijnil qal'ati bi Dimashq layatul isnain eh, al aisrin min syahri dzil qa'dah sanata eh, sabmi'at sabmi'atin wa samaniyatin wa isrina hijriyatan fahabba kulu ahli Dimashq wa man haulaha li salati alaihi wa tasyi'i janazatihi Waqat ajma'at masadiru allati zakarat wafatahu annau hadara janazatahu jumhurun kabirun jiddan yafukul wasfa Fahimullah wa jazahu anil islam wal muslimina khairul jazai wafat beliau di antara tanda kebaikan seorang soleh wakobulihi dan diterimanya orang tersebut di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin adalah ihsasahum masyarakat itu merasakan sudah merasakan bifaktihi kehilangan beliau ketika beliau meninggal. Oleh karena itu para ulama salaf Yauduna menilai banyaknya orang yang mensolati ala jenazah tirojul jenazah seseorang adalah termasuk tanda kebaikan dan diterimanya orang tersebut. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan sebagaimana dalam manaqib Imam Ahmad karya Ibnu Jauzi kulu katakanlah kepada ahli bidah bainana wa bainakum antara kami dan kalian pemisah antara kami dan kalian dari yaumul pada hari kematian Artinya pada hari kematian maka kematian ahlu sunnah maka akan Eh, merupakan satu musibah dan masyarakat merasa kehilangan sehingga mereka banyak berduyun-duyun mensolatinya, menghadirinya dan mengantarkannya ke pemakaman. Beda dengan kematian ahli ya, Tidak ada yang datang atau kemudian sedikit yang datang. Ai maksudnya mata sunnah, sebenarnya imam ahlu sunnah, seorang ulama besar ahlu sunnah, yafkiduhum anas, manusia akan merasa kehilangan. Idamatu jika mereka meninggal wayakununa sehingga mereka manusia aksarul musyai'in eh, itu banyak yang mengiring ke pemakaman yauma yamutun pada hari para ulama ahli sunnah itu meninggal walakat al wakil dan realita pun menunjukkan tidak hal itu Fama sami anas maka manusia belum pernah mendengar semisal dua jenazah dua imam yang sama-sama dua Ahmad yaitu Ahmad bin Hambal dan Ahmad Ibn Taimiyah hina mata ketika keduanya meninggal dunia min kasrati man tentang banyaknya orang yang mengiring eh, jenazah beliau sampai ke pemakaman wa kharajan dan orang keluar dari rumah mereka ma'a janazati kullin bersama jenazah setiap dari keduanya Masalah shalla dan mensolati jenazah keduanya. Ini tidaklah satu hal yang aneh karena al-muslimun hum syuhada Allah fi ardihi. Kaum muslimin adalah saksi-saksi Allah di bumi ini. Ada demikian waktu fiat dan meninggal Syekh Syekhul Islam Demiyah dalam keadaan masjunun beliau di penjara yaitu tepatnya di penjara Al-Qala'ah di Damaskus pada malam Senin tanggal 20 bulan Dhul Qa'dah tahun 728 Hijriah. Fahaba maka merayaplah kulu ahli Damaskus semua penduduk kota Damaskus waman haulaha dan orang sekitarnya. Disolati alaihi untuk mensolati jenazah beliau. Watasyik jenazati dan mengiringi jenazah beliau ke pemakaman. Wakat ajma'at dan telah bersepakat masuk berbagai referensi alat karat yang menyebutkan kematian, kematian beliau anau hadara jenazah tahu bahasanya menghadir jenazah beliau jumhurun kebir uh, eh, mayorit eh, jumlah yang sangat besar judan sekali ya fukul waswa yang tidak bisa digambarkan banyaknya nggak bisa di diangkai berapa semoga Allah merahmatinya dan membalas untuk beliau karena jasa beliau anil Islam untuk Islam dan kaum muslimin khairul jaza sebaik-baik balasan. Ini kan Kita baca kesempatan pagi hari ini. Kita akan kita lanjutkan dalam halaman 34. halaman 34 besok insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa Alhamdulillahi ya rabbil alamin. Iya, pesan manuskripnya.